Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita melanjutkan kitabun nikah. Sekarang khidmatul mar'ati zaujaha pelayanan istri terhadap suaminya. Eh, Asasul alaqa baina zauji wa zawjatihi hiya al-musawatu baina rajul wal mar'ati fil hukuki wal wajibat. Dasar uh, hubungan antara suami dan istri adalah persamaan di dalam hak dan kewajiban. Maksudnya Eh, laki-laki punya kewajiban, dia juga punya hak, istri juga punya hak, tapi punya juga kewajiban. Wa aslu dzalika qaulullah ta'ala dasar dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala walahunna mislul allazi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan hak bagi mereka para istri seperti ke, uh, eh, apa yang menjadi kewajiban atas diri mereka bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Jadi maksudnya istri punya hak sebagaimana punya kewajiban. Walir rijali alaihinna darajah dan bagi laki-laki punya tingkatan yang lebih tinggi atas perempuan karena laki-laki punya kewajiban untuk apa nafkah kawama e, laki-laki terhadap perempuan karena laki-laki yang memberikan nafkah terhadap perempuan juga tanggung jawab atas laki-laki. E, terus dasar hubungan rumah tangga antara Uh, suami dan istri dalam Islam itu adalah sesuatu yang tobi, yang sesuai dengan tabiat di mana laki-laki apa akdar alal amali wal kadhi wal kasbi kharijal manzil. Di mana laki-laki dia lebih mampu untuk berusaha, bekerja, ya, berkiprah di luar rumah mencari nafkah dan seterusnya. Sedangkan wal mar'atu aqdaru ala tadbiril manzil wa tarbiyatil aulad wa taysiri asbabir rahati al baitiyah wa tuma'ninah al manziliyah. Sedangkan perempuan lebih mampu untuk apa? Untuk mengelola rumah. Sekarang yang bersih-bersih rumah, yang masak, yang uh, ngurus anak. Sekarang coba kalau laki-laki ketika per, istri melahirkan. Laki-laki kan kerja. Kalau seandainya dia suruh ngurus anak, bisa nggak keluar? Sekarang namanya anak kecil perlu apa? Perlu dijaga. Perlu dilayani. Ya, kalau laki-laki selama anak tersebut belum mampu uh, apa uh, melayani diri sendiri, dia di rumah terus ya tidak bisa bekerja. Makanya laki-laki kewajibannya adalah mencari nafkah di luar, sedangkan perempuan is, uh, istri dia mengurus apa mengelola rumah, mendidik anak yang menyediakan segala eh, sebab-sebab ketenangan dan ketentraman di dalam rumah. Jadi uh, dan itu sesuatu yang yang alami. Oleh sebab itu kalau ada sebagian agama atau ajaran yang justru menuntut perempuan untuk bekerja, laki-laki main main seperti kalau di Bali ya orang-orang Hindu yang bekerja apa? Perempuan. Yang bekerja perempuan, laki-laki ya kerjanya apa? Ya di rumah, ngadu ayam gitu ya. Ya, coba lihat kembali Begitu. Perempuan yang mikul-mikul pekerjaan. Nah, itu tidak sesuai dengan tabiat fitrah manusia. Perempuan ya tubuhnya juga diciptakan Allah apa? Lemah. Laki-laki kuat. Yang kuat Gitu ya, yang bekerja. Nah, uh, <clears throat> di sini dasar daripada uh, kenapa laki eh, perempuan yang uh, yang mengelola rumah tangga, ya mengelola di dalam rumah laki-laki yang bekerja <clears throat> itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya manusiawi, tobi'i dan itu dilakukan sejak zaman dahulu ketika datang Islam juga tidak diingkari ketika dalam hadis Bukhari Muslim uh, Fatimah radhiyallahu taala anha datang kepada Nabi saw alaihi wasallam mengadu ya mengeluhkan apa yang dirasakan oleh eh, beliau apa dari uh, eh, harus nimba air itu kan terus apa yang melakukan pekerjaan pekerjaan rumah kemudian e, kepada Rasul minta apa? Minta pembantu hamba sahaya yang banyak dalam apa, ada dalam apa e, ya dari gonima. Kemudian Rasul malah mengatakan apa? Allah kuma ala mahu huwa khairun lakuma mimma sa'altuma apakah uh, kalian mau saya beritahukan, saya tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta. Apa? Kata Rasul, tuma akhadtuma madaji'akuma fasabbiha Allah salasan wa salasin wah, eh, wahmadillah salasan wa salasin wa kabir arba'an wa salasin wa huwa khairun lakuma min khadimin." Kalau kalian mau tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34. Ini lebih baik dari apa? Dari apa yang kalian minta. Mungkin orang e, mengatakan ini kok tidak nyambung minta pembantu malah di, disuruh apa? Baca zikir ketika mau tidur. Mungkin kalau orang yang pikirannya ya materi ya duniawi kok ini tidak nyambung kok oh, minta pembantu malah diajarkan zikir ini sebenarnya zikrullah zikrullah itu menambah kekuatan kekuatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak pernah zikrullah makanya dalam surat Hud eh, Allah mengatakan Eh, astaghfiru rabbakum minnahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Di sini perintah untuk istighfar, taubat. Kenapa? Karena eh, pertama Allah akan apa? Akan mengirimkan hujan. Makanya kan e, sebab ditahannya hujan itu karena maksiat ya. Makanya turun hujan dengan istighfar, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Eh, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum dan Allah akan menguatkan kalian di, eh, apa di samping kekuatan yang kalian miliki. Artinya ketika orang eh, banyak zikrullah istighfar mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan melakukan kegiatan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat melebihi daripada kemampuan yang tidak pernah zikrullah. Makanya Ibnu Qayyim eh, pernah menjelaskan eh, tentang eh, tentang makna ini bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau dalam seharinya bisa mengerjakan apa hal-hal yang satu hari bisa dikerja, yang kalau orang lain mengerjakannya seminggu. Makanya tulisan-tulisan beliau, mu'alafat beliau banyak sekali. Padahal umur ya sama umur manusia. Kenapa? Tadi zikrullah itu apa? Yunasyid al-badan. Jadi menggiatkan badan tilawatul Quran, membaca Al-Quran juga Pak, menggiatkan badan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan e, lebih kepada orang yang apa melakukan banyak zikrullah. Makanya kalau orang yang tidak pernah zikrullah apa buahnya apa? Malas. Buahnya malas. Makanya orang oh, oh ini karena kurang tidur itu kan jadi saya lemas sebenarnya bukan kurang tidur justru banyak tidur bikin apa bikin lemas tapi ya tidur yang cukup tidak berlebihan terus e, zikrullah itu meng, apa, menguatkan badan maksudnya menambah giat badan semakin banyak tidur semakin apa coba aja rasakan orang tidur dari pagi sampai sore apa bukan giat semuanya lemes gitu jadi ini e, jadi kaitan kenapa Rasul malah mengarahkan kepada apa zikrullah ketika mau tidur karena ini membawa kekuatan yang bisa menggiatkan badan untuk melakukan kegiatan apa rumah itu kan ini dalil bahwa e, bahwa Fatimah ketika mengadu kepada Rasul apa beratnya pekerjaan rumah, Rasul tidak mengatakan, "Hei Ali, ini bukan pekerjaan perempuan, bukan kewajiban perempuan. Ini tanggung jawab laki-laki." Rasul mengatakan demikian tidak? Tidak, tapi justru Rasul memberikan arahan kepada yang lain. Ini artinya bahwa mengerjakan pekerjaan rumah, masak nasi, ya, e, itu merupakan apa? Ya tadi tugas perempuan. Tapi juga kita harus paham, walaupun itu tugas perempuan, laki-laki juga bukan artinya membiarkan kan tugas kamu itu kan. Tapi Rasul juga apa? Kalau ada di rumah apa? Melayani istrinya, membantu apa yang dilakukan oleh istrinya untuk e, kegiatan rumah tangga. Kemudian juga hadis yang lain e, dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma bahwa ia berkata, "Kuntu akhrim Az-Zubair al baiti uh, kullihi wa kana lahu farasun fakuntu asusuhu wa kuntu ahishu lahu wa aqumu alaihi wa kana ta'lafuhu eh, wa tasqil ma wa takhruzu ad-dalwa wa ta'jin wa tanqulu an-nawa ala ra'siha min ardin lahu ala sulusi farsakhin ini Asma mengatakan saya melayani Azubair dalam urusan rumah. Semuanya itu kan. Kuda yang urus, kuda juga Asma. Ngasih apa? Makanannya. Terus apa? Ngambil air. Menjahit apa? Membuat ember. Maksudnya menjahitkan ember kan dulu dari kulit kan harus di dijahit gitu kan itu asma terus e, membawa apa membawa biji kurma untuk benih itu kan dari ja, e, apa dari apa e, di atas kepalanya itu kan berjalan kaki apa selesai farsah karena kebunnya jaraknya selesai farsah selesai farsah itu sekitar e, e, lima e, kiloan itu kan lima kiloan kilometer itu kan Jalan apa? Jalan kaki. Ya. Itu e, ketemu di jalan dengan Rasulullah SAW, Rasul tidak pernah mengatakan ini bukan bukan tugas kamu, tugas suami. Jadi ini maksudnya bahwa hal-hal ini dilakukan oleh para sahabiat. Mereka punya suami dan Rasul mengetahuinya dan Rasul tidak pernah mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melakukannya tidak tidak usah melakukannya itu harus laki-laki yang mengerjakannya atau laki-laki yang menyediakan pembantu jadi maksudnya bahwa dalam rumah tangga ini adalah kerjasama saling saling pengertian jadi, ya, tidak boleh ini kewajiban saya ini kewajiban kamu masing-masing mengerjakan tidak tidak mau mengerjakan yang lain ya, itu namanya pak perhitungan itu kan itu baru kalau kuli di luar perhitungan tapi kalau rumah tangga bukan perhitungan tapi apa pengertian itu kan karena ada sebagian ulama sebagian ulama yang mengatakan bahwa perempuan itu kewajibannya hanya apa hanya melayani tidur suami aja pekerjaan rumah itu perempuan tidak tidak usah mengerjakannya. Kewajiban suami mencarikan pembantu itu ada. Itu. Tapi e, pendapat ini tadi tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya tajawuz as-sidqi baina zaujaini. Eh, dimaafkannya ya. tidak apa kejujuran di antara suami istri maksudnya bolehnya berbohong antara suami istri demi keharmonisan dalam hadis sahih hadis dari Imam Al Bukhari dan Muslim dari Ummu Kulsum radhiyallahu anha annaha sami'at annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa ia mendengar Rasulullah mengatakan laisal kazzab alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan bukan pendusta orang yang mengislahkan di antara manusia di mana dia e, mengucapkan ucapan yang baik maksudnya kalau ada dua pihak yang apa berselisih bertikai terus ada orang pihak ketiga ingin mendamaikan boleh dia berbohong umpamanya si A dengan si B bertikai seada si C ingin mendamaikan terus datang ke si A kepada si A e, si C mengatakan si B itu sebenarnya ingin minta maaf kepada kamu cuma dia apa ya ada perasaan kurang enak bagaimana kalau e, istilahnya kalau dia Eh, datang eh, ke, kepada kamu terus kamu nanti yang eh, apa memulai uh, apa ngomong bahwa apa yang terjadi kita apa namanya uh, anggap sudah sudah lalu kalau dia mengatakan iya terus dia datang kepada yang si pihak si yang satu lagi mengatakan hal yang sama yang intinya supaya nanti pas ketemu itu uh, apa bisa terjadi apa islah yang penting jangan apa omongannya jangan sampai tidak nyambung gitu kan supaya tidak kelihatan apa bohongnya jadi ini saking apa e, saking pentingnya apa e, e, apa e, islah diantara orang-orang yang bertengkar sehingga boleh bohong kemudian uh, Ummu Kulsum mengatakan qalat walam asma'hu yurakhisu bi syai'in mimma yaqulun nas illa fi salatin. Saya tidak pen, uh, saya tidak pernah mendengar beliau memberikan rukhsah ya, dalam sesuatu yang dikatakan manusia, maksudnya ber, ber, ber, uh, rukhsah berbohong ke dalam tiga hal. Pertama, yakni al-harba wal islah bainan nas wa hadis ar-rajul imra'atahu wal mar'ati zawjaha. Yang pertama adalah al-harbu, peperangan. Karena al har al, harbu adalah fudnah itu kan boleh berbohong gitu kan. Makanya ketika uh, apa Al-Hajjaj Ibnu Alat kan ketika mau mengambil barang-barangnya di Mekah kan uh, dia berbohong kepada orang kafir Quraisy. Bahkan bukan berbohong kepada e, saat perang saja secara umum berbohong kepada orang kafir berbohong kepada kafir orang kafir untuk maslahat e, baik dalam peperangan atau untuk maslahat din atau untuk maslahat jiwa eh, jiwa diri sendiri atau jiwa orang lain adalah dibolehkan bahkan bisa wajib bisa wajib bukan dalam peperangan orang uh, ditanya ketika disidik disidik lagi disidik kamu kenal sama si Polan walaupun kenal gitu kan? tapi untuk untuk uh, untuk kebaikan diri kita dan kebaikan teman kita mengatakan saya tidak kenal gitu. Kan. kalau misalnya suatu saat ketahuan berbohong itu tidak masalah karena mereka orang yang apa paling paling berbohong gitu. Jadi al e, bukan dalam peperangan Nabi Ibrahim aja kan tiga kali berbohong kan. Ketika e, bertemu dengan raja yang zalim, Ibrahim mengatakan tentang Sarah, tentang Sarah apa? Ukti kan, saudara saya. Kemudian juga ketika diajak untuk menyembah berhala, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya sedang sakit ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, Nabi Ibrahim mengatakan yang melakukan ini yang paling gedenya. Itu e, berbohong. Kemudian juga tadi islah bainan nas. Kemudian yang ketiga e, perbincangan suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Ditanya, bagaimana masakannya mas? alhamdulillah enak gitu kan walaupun ini kurang apa kurang garam ya diam-diam ngambil garam jangan kelihatan kan ya, intinya apa supaya terjadi keharmonisan kemudian selanjutnya adalah al intikal bizawajah pindah rumah dengan membawa istri termasuk hak suami adalah dia pindah rumah membawa istrinya kemana saja dia dia suka. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat bukan dalam rangka idror bisawajah. Dalam rangka memadaratkan istri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujidikum. Wala tudarruhunna litudayiku alaihinna. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan uh, suami untuk memberikan tempat tinggal ya di mana saja dia tinggal sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau suami mau pindah punya ke Jakarta, ya istri ikut. Kecuali kalau disyaratkan di awal kan, disyaratkan apa? Ketika pas nikah, saya mau dinikah oleh engkau, tapi syaratnya saya tidak mau diajak pindah dari kota ini Terus si suami mengatakan, ya saya terima syarat tersebut. Nah kalau sudah menerima syarat tersebut, eh, si istri ketika pasti ajak pindah eh, dari kota itu, dia bisa menagih hak tersebut. Kalau suaminya bersikukuh, si istri punya hak untuk fasah. Gitu Karena kan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Uqbah Ibnu Amir, "Inna haqqas syurut an yuwafabihi bihi mastahtum eh, bihi al-furuj." apa e, syarat yang paling layak untuk ditunaikan oleh kalian adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Jadi kalau saat akad nikah tidak apa mensyaratkan tidak tidak dipindahkan dari kota ini itu harus ditunaikan. Kalau suaminya melanggar, istri punya hak untuk pasah. Kalau suaminya pindah ya istri ya pasah. Kecuali kalau istrinya apa? menguburkan syaratnya. Di sini e, kalau tidak ada syarat ya berarti suami boleh pindah mengajak istri pindah kemana saja kecuali dalam rangka apa idror Jadi Allah mengatakan wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna jangan kalian apa e, bersengaja untuk memadaratkan mereka para istri supaya mempersulit mereka umumnya suami ini uh, sudah apa kurang ya ingin apa istrinya uh, minta cerai umpamanya terus ya diajak pindah baru sebulan di sini pindah lagi ke sana akhirnya istrinya bosan itu kan akhirnya minta cerai atau uh, menggugurkan sebagian maharnya nah, itu tidak boleh karena memadaratkan orang lain tanpa e, tanpa hak adalah tidak tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya manusia wajah minal amal. Suami melarang istrinya dari bekerja. Kan hak istri dia itu apa mahbusah tertahan karena hak suaminya. Istri punya hak eh, Ah, suami punya hak untuk melarang istrinya melakukan kegiatan bekerja di, di luar rumah yang bisa mengurangi hak suaminya. Kebutuhan sudah ditunaikan, sudah dicukupi. Tapi ingin bekerja dan dengan bekerja tersebut bisa mengurangi hak istri eh, suaminya. Umumnya anak jadi terlantar, rumah tidak terkelola. Suami datang ke rumah istrinya belum pulang. Itu kan mengurangi haknya. Tapi kalau ternyata suami e, ridho dan bekerjanya dalam hal-hal yang mubah, ya, ya berarti itu adalah hak, yang namanya hak suami, hak bisa di, digugurkan. Kecuali dalam apa? Dalam hal-hal yang merupakan apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah seperti apa? Jadi bidan. Ya. Itu kan fardu kifayah karena apa? Itu hal yang berkaitan dengan perempuan harus ada yang yang bisa. Fardu eh, kifayah ya e, karena ketika tidak ada kecuali dia umpamanya berarti jadi fardu ain kan? Maka fardu ain suami tidak bisa melarangnya. Menjadi bidan, yang namanya melayani umat itu kan. Itu tidak bisa dilarang karena ketika tidak ada yang lain berarti menjadi fardu fardu ain. Fardu ain kan tidak bisa dilarang. Terus uh, di sini Ibnu Abidin dari kalangan uh, fuqaha al-Hanaf mengatakan waladhi bagi tahriruhu an yakuna uha min kulli amalin yuaddi ila tanqisi haqqihi aw dararihi aw ila khurujihi khurujiha min baitihi Amal amal alladhi la darara fihi wa la wajha liman iha minhu wa kadzalika laysa lahu man uha min al khuruj idza kanat tahtarifu amalan huwa min furudil kifayatil khasa bil mar'ah mislu amalil qabilah. Eh, uh, yang uh, mesti di, dijelaskan bahwa uh, pelarang dia boleh melarang ya suami melarang istri dari setiap kegiatan pekerjaan yang bisa mengurangi haknya atau memotorkannya atau membuat dia keluar dari rumahnya. Adapun pekerjaan yang tidak ada mazharat bagi suami tidak ada alasan untuk melarangnya. Begitu juga suami tidak punya hak melarang perempuan keluar dari rumah jika dia melakukan kegiatan pekerjaan yang menjadi fardu kifayah yang khusus bagi perempuan. Seperti apa menjadi? Tadi menjadi kobilah, jadi bidan. Itu kaitan dengan kerja. Kemudian kaitan dengan keluar perempuan, perempuan keluar untuk mencari ilmu. Perujul mar'ah li ilmi. Jika ilmu yang dicarinya adalah termasuk ilmu yang fardu atas perempuan, seperti apa? Hukum din yang kaitan dengan perempuan, sholat, saum, hukum haid, nifas itu kan khusus. Bukan khusus perempuan kan sholat. Maksudnya setiap orang muslim, laki-laki atau perempuan, atau hal-hal yang khusus sebagai perempuan, haid, nifas, ya, atau yang semacam itu, wajib atas suami untuk mengajarinya insya Allah antum bisa kan semuanya. Wajib atas suami untuk mengajarinya jika mampu untuk mengajar. Sekarang kan banyak buku ya, berarti wajib menghadirkan apa? Buku. Kalau tidak bisa buku ya bisa kaset kan. Kalau tidak ada, tidak bisa ngajarin, tidak bisa memberikan buku, tidak bisa menghadirkan eh, apa rekaman, berarti perempuan boleh apa keluar. Karena itu wajib menjadi fardu ain atas setiap perempuan hal yang berkaitan dengan itu. Mendatangi apa? Tempat ilmu. Ya tentunya dengan apa? Dengan adanya tansik e, apa? E, pengaturan ya, maksudnya e, teknisnya dengan suaminya. Hari apa dengan pengajian di mana. Ya, kalau suaminya tidak tahu berarti kan wajib belajar juga kan. itu kaitan dengan uh, belajar. Kemudian ta'dib az-zawjah inda nusyuz. Memberikan pelajaran kepada istri saat nusyuz. Nusyuz itu adalah isyan az-zawj wa adamu ta'atihi au imtina'uha an firashihi au khurujiha min baitihi bi ghairi iznihi. Adalah maksiatnya perempuan kepada suaminya, tidak taat, tidak mau ketika diajak untuk apa tidur itu kan tidur bareng atau keluar dari rumah tanpa izin itu disebut nusuz nusuz dur, durhaka kalau perempuan yang nusuz uh, eh, kan tidak wajib diberikan nafkah gugur nafkahnya selama dia nusuz nah kewajibannya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wallati takhafuna نشوزهن fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Uh, dan perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusuznya jika mereka nusuz maka fa'idhuhunna pertama dinasehati dinasehati oleh suaminya tentang perilakunya dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang apa yang durhaka kepada suaminya. Ini antara e, ancamannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat perempuan yang mana suaminya sedang marah kepada dia. Dan hadis-hadis yang semacam itu. Kemudian wahjuruhunna fil madaji kalau tidak mempan nasihat apa dia dihajar tidurnya gitu kan dihajar tidurnya jadi di tidurnya aja maksudnya e, si suami tidak tidur bersama istrinya ya, berapa hari ya sesuai dengan e, kebutuhan maksudnya kalau e, tidak mempan tiga hari ya setel, berapa hari tapi kalau hajar kaitan dengan ucapan ya itu hanya maksimal tiga tiga hari kan ada hadis la yahilu li rajulin muslimin ayah jura akhahu salah silayal eh, tidak halal bagi orang muslim menghajar saudaranya di atas tiga hari jadi boleh menghajar tiga hari setelah tiga hari wajib wajib apa berbicara itu dan yang eh, apa ketika hajar secara apa e, eh, virus tidur tidak mempan juga baru apa dipukul kan tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti karena pukulannya bukan tujuan untuk menyakiti tapi untuk apa untuk apa takdir saja itu kan tidak boleh memukul wajah tapi biasanya orang kalau berantem biasanya yang dipukul apa wajah karena tidak boleh maksudnya eh, suami istri istri uh, suami memukul wajah istrinya tidak boleh karena diantara hak uh, perempuan atas suaminya kata Rasul patut imuha idza imta wa taqsuha ida tasaita wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil apa memberi makan apa -se seperti apa yang kamu makan memberi pakaian kemudian wala tadribil wajah tidak boleh memukul wajah tidak boleh wala tuqabbih apa mencercanya itu kan terus juga tidak boleh apa e, menghajarnya selain di di rumah jadi intinya e, ketika ada nusud dinasihati ya, tahapannya ketika tidak mempan nasihat dihajar tempat tidurnya ketika eh, ketika tidak mempan juga baru di dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti dan juga tidak boleh di di wajah kalau tidak mempan juga ya berarti nanti ujungnya apa ya, bisa jadi ke perceraian ya, dengan Nah, nanti ada proses mengundang apa mengirim dua juru damai dan seterusnya terakhir ini tazin atau tazayyun al-mar'ati li zawjiha istri berhias untuk suaminya jadi dianjurkan istri untuk berhias untuk suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan uh, Karimah bintu Hammam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata taqulina ummul mukminin fi al-hanna atau fi al-hina?" Uh, apa yang uh, pendapat engkau tentang uh, hanna hanna itu semacam apa? Ya uh, pacar ya kan? kan pacar ya semacam itu yang biasa untuk apa e, mem, apa mewarnakan rambut Allah Taala mengatakan karena habibi Shallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu launuhu habibi rasul e, eh, saya maksud kekasih saya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyenangi warnanya wayakrohu rihahu tapi tidak menyukai baunya walaysa yahrumu alaikunna baina haidataini aw inda kulli haidatin tapi tidak haram atas kalian hai para wanita antara dua haid atau setiap haid jadi maksudnya di sini eh, berarti Aisyah memakainya kan karena di sini Rasulullah menyukainya menyukainya menyukai warnanya makanya kalau orang Arab ya mereka kalau berjasa tangannya kalau apa pakai pacar itu bukan di kukunya di mana ini di telapak tangannya lihat aja kalau orang Arab di sini ya warnanya kayak gimana aja kalau iya. <laughs> gitu ya kan beda kaum beda selera kan kalau di Arab yang makanya di hadis Rasul kan La eh, la'anallahu al-washimata wal mustawshima. Allah melaknat wanita yang pakai tato dan minta ditato. Yang mentato dan minta ditato. Nggak disebutkan laki-laki karena di Arab itu yang sering mentato itu bukan laki-laki tapi perempuan. Kalau antum menunaikan ibadah haji ya orang nenek-nenek yang udah tua mungkin dulunya waktu mudanya tatonya, tatonya di mana ini bibirnya gitu itu orang orang Arab makanya di hadisnya kan wasimah ya bukan wasim tapi wasimah dan mustausimah perempuan karena yang biasa bertato di sana itu perempuan kalau di, di sini yang bertato apa nah, akhirnya kalau ada perempuan bertato kan ya memang dua-dua juga haram itu kan cuma kebiasaan orang sana yang bertata itu apa perempuan makanya anaknya Rasul menyebutkan apa perempuan karena yang banyak melakukannya adalah perempuan tujuannya untuk berhias ya. tapi dengan yang yang haram kemudian juga sebagaimana dianjurkan laki-laki e, perempuan berhias untuk suaminya maka begitu juga is, e, suami berhias untuk apa istrinya kan i, e, istri e, suami juga senang istrinya apa e, rapi kan nah, begitu juga istri senang melihat suaminya rapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhu mengatakan ini la atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Sesungguhnya saya berhias untuk istri saya sebagaimana dia berhias untuk untuk saya seperti itu jadi maksudnya uh, tabiat manusia kan senang kepada apa yang indah-indah itu kan makanya uh, jika laki-laki suka pada yang indah berarti perempuan juga menyukai yang yang indah jadi jangan jangan sampai kita menuntut istri berhias tapi kitanya tidak pernah berhias kita